Yang pertama yang kita bahas yaitu dukul waktiha Masuk waktu nah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna salata kanat alal mu'minina Kitaban mawkuta Sesungguhnya salat terhadap orang-orang yang mukmin adalah waktu-waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Alamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Ai mafruḍan fi awqatin muhaddada." Yaitu diwajibkan pada waktu-waktu yang tertentu. Nah, <clears throat> dan sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan as-salatu laha waqtun salat adalah mempunyai waktu syaratahu Allah laha la tasihhu illa bih yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan la tasihhu illa bihi dan tidak sah kecuali telah masuk waktunya ini merupakan syarat yang pertama. Dan sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas dalam lima salat-salat lima waktu disunahkan seorang disyariatkan untuk as-salatu ala waktiha salat tepat pada waktunya sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya Salah satu sahabatnya, "Ayul amali ahabbu ilallah." Amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah mengatakan, "As-salatu ala waktiha Salat tepat pada waktunya. Dan ini min bab al-mubadarah wal musara'ah fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita teruskan kembali masih pada pembahasan syarat surut setelah yang pertama itu dukhul waktu. وقال حفظه الله تعالى وهذه المواقت كما يلي dan waktu-waktu salat adalah sebagai berikut. Yang pertama salatul buhri. Salat buhur. وقال حفظه الله تعالى ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامته عن خط مسامته يبدأ بملاي وقت صلاة الظهر بزوال الشمس ketika matahari condong tergelincir Aimai lihat yaitu condong ilal maghrib ke arah maghrib an dari garis al musamata dari garis tengah ini condong dari garis tengah condong ke arah barat dari garis tengah ini yang dinamakan dengan zawal. Dan sebelum waktu buhur 5 menit atau 7 menit itu ketika matahari tepat berada di atas kita. Itu waktu yang dilarang seseorang untuk melaksanakan sholat. Nah, ini 5 atau 7 menit sebelum duhur. Waktu yang dilarang makruh untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, karena pada waktu itu api neraka jahanam bergejolak. Bergejolak ketika matahari tepat berada di atas kita. Kemudian condong ke arah barat. Ketika condong ke arah barat dari garis tengah maka masuk waktu sholat duhur. Masuk waktu sholat duhur. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala Mailiha ilal maghrib Yaitu condong ke arah maghrib Ke arah barat Dari garis tengah An khatti musamata wa huwa dhuluqul madhkur fi qawlihi ta'ala aqimis salata li dikatakan hafizahullah taala wa huwa dhuluq al madhkur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra aqimis salata li syamsi dirikanlah salat li syamsi ketika sesudah matahari tergelincir. Ini condong ke arah barat. Wa yu'rafu az-zawalu bi dil fi janibil masyriq ba'da in'idamihi min janibil maghrib. Diketahui dari zawal bisa mengetahui seorang dengan arah dari waktu zawal bihudutsidil dengan adanya bayangan fi janibil masyrik dari arah masyrik timur nah. ba'da ni'idimi ba'da in'idamihi min janibil maghrib nah. setelah bayangan itu hilang dari sisi barat. wayam tadu dan berlangsung waktu zuhur ila ayyasira dhillu syai'i mislahu fitul. Ya ini hingga panjang bayangan suatu benda sama dengan panjangnya benda tersebut. Ini waktu sholat Ad-Duhur. Itu dengan zawal. Ketika bayangan dari arah ketika matahari dari arah timur berada tepat berada di atas kita, kemudian condong sedikit ke arah barat, masuk waktu sholat ad-duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan itu bayangan suatu benda sama panjangnya. Nah, biasanya cara mengukur waktu sholat di sini dengan tiang atau dengan sesuatu yang memanjang dan jangan terlalu kecil. Nah, bisa dengan dipanjangkan besi. Kita lihat dari arah matahari bayangan ketika bayangan tadi berada di atas kemudian condong ke arah barat. Nah, ketika condong ke arah barat, kasih tanda dia, bayangan tadi. Kemudian bayangan panjangnya tadi ditambahkan. Ditambahkan ini waktu sholat zuhur. Summa yantahi bidalik. Nah. Dikali sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dari hadis Nabi alaihi wasallam waktu dhuhri idza zalati syams wa kana dilur rajuli katulihi waktu salat zuhur idza zalati syams ketika matahari condong wa kana dilur rajuli katulihi dan bayangan seseorang katulihi sama seperti tingginya nah, bayangan seseorang sama seperti tingginya kalau bayangan tingginya dia 170, karena bayangannya sama, 170. Dan ketika dia ala berdiri ala di ala eh, atas matahari, bayangan di atau kemudian panjangnya tadi sama seperti tingginya panjang bayangan maka setelah itu berakhir waktu sholat duhur sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله حديث رواه المسلم وقال حفظه الله تعالى ويستحب تعجيلها في أول الوقت dan disunahkan untuk disegerakan waktu duhur illa fi shiddatil har fa yustahabbu ta'khiruha ila an yankasira har liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ishtadda al har fa'abridu bis salah fa inna shiddatal har min fa'i jahannam Salat duhur itu disunahkan untuk disegerakan ketika sudah dikumandangkan azan tunggu jamaah sebentar, kemudian disunahkan untuk disegerakan. Nah. Illa kecuali fi syiddatil har, cuaca yang sangat panas sekali. Fa yustahabbu ta'khiruha dan disunahkan untuk diakhirkan. Ketika matahari itu cuaca sangat panas sekali, disunahkan untuk diakhirkan. Ila ayan kasir har sampai panasnya berkurang. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu wasallam, "Idza shtadda har fa'abdridu bis salah." Apabila cuaca itu sangat panas sekali, fa'abridu bis salah, maka dinginkanlah dengan salat. Fa inna har min fa'i jahannam. Karena syiddatul har, cuaca yang sangat panas sekali min fei jahannam dari hembusan neraka api jahannam eh, rawahu bukhari muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu طيب waktu salat zuhur afdal ketika melaksanakan salat zuhur itu disegerakan terkecuali apabila cuaca yang sangat panas Nabi SAW mengatakan fa'abdiridu bis sholat. Para ulama menyebut fa'abdiridu bis sholat yaitu akhirkan waktu buhur sampai cuaca yang dingin. Sebagaimana Syekh Soleh sini menyebutkan ila ayan kasirul hal sampai panasnya berkurang. Nah, apa ilahnya? Apa sebabnya? Dikatakan Nabi alaihi salatu karena cuaca yang panas min fai jahannam dari hembusan api neraka jahannam. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, waktu yang dimakruhkan seseorang untuk melaksanakan sholat, ya, sholat sunnah mutlak, itu ada lima. Yang pertama setelah sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kita. Yang keempat, setelah sholat asar. Yang kelima, ketika matahari terbenam. Nah. Ilah sebab dari larangan seseorang melaksanakan sholat ketika matahari terbit sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena terbitnya matahari itu terbit di antara tanduknya syaitan. Dan orang-orang musyrik itu bersujud matahari. Nah, sehingga seseorang ketika akan melaksanakan sholat duha, nah, jangan ketika matahari terbit, tapi tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sampai matahari meninggi. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, qadr rumh sampai setinggi tombak. Setinggi tombak meninggi ke atas. Setelah itu boleh untuk melaksanakan sholat sholat duha. Nah. Dan larangan seseorang untuk melaksanakan sholat sunnah ketika matahari tepat berada di atas kepalanya di tengah-tengah karena mat, karena neraka jahanam itu bergejolak panasnya bergejolak. Nah, Ketika cuaca yang sangat panas sekali, itu hembusan dari neraka jahanam. Jadi panasnya, cuaca yang sangat panas itu hembusan dari neraka api jahanam. Dengan ini Nabi alaihi wasallam mengatakan fa'abridu bis dingin dinginkanlah dengan solat. Ini tunggu sebentar sampai panasnya berkurang. Nah. Dan para ulama menyebutkan di antara hikmah seseorang mengakhirkan ketika cuaca yang sangat panas sekali. Karena seseorang apabila dia melaksanakan sholat dalam cuaca yang sangat panas, itu dia sholat dalam keadaan tidak akan khusyuk. Nah, kenapa? Gerah, panas. Ketika sholat, sibuk dengan menggerak-gerakan bajunya, panas. Hmm. Ketika sudah sholat, keluar ya panas. Akan hilang rasa khusyuknya. Dengan ini Nabi SAW Wassalam mengatakan fa'abridu bis sholat dinginkanlah dengan sholat. Karena inti dari sholat adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sehingga apabila cuaca yang sangat panas sekali, seseorang tidak akan khusyuk dalam sholatnya. Nah. Dan para ulama menyebutkan bahwa mengakhirkan sholat itu khusus di tempat-tempat yang daerah yang panas. Berbeda dengan daerah yang dingin. Kalau daerah dingin, siang harinya tidak terlalu panas. Berbeda dengan daerah-daerah pesisir, panas. Sehingga di sana ada waktu-waktu yang puncak kemaraunya sangat panas sekali. Maka abridu bis sholat di Allah akhirkan salat luhurnya, diakhirkan salat luhurnya. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa inna syiddatal har min fi jahannam. Ini hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nah. Kemudian di dalam hadis yang lain dalam hadis Abi Hurairah juga yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan, "Ya Rabb, akala ba'dhi ba'dha." Kami dengan yang lain saling memakan. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu wasallam, neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, akala ba'dhi ba'dha. Kami dengan yang lain saling memakan. Fa'adinalaha binafasain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan. Dengan dua kali hembusan. Nafasin fi syita wa nafasin fi saif. Dikatakan Nabi alaihi salatu Yang pertama yaitu hembusan di musim dingin. Wa nafasin fi saif. Yang kedua hembusan di arah di musim panas fahuwa ashaddu ma tajiduna minal har bahwa sengatan panas di musim kemarau itu akan lebih terasa. Nah, wa ashaddu ma tajiduna minal zamhariri dan asyad yakni hembusan di panas itu lebih panas daripada hembusan sengatan pada musim dingin. Ini terusan dari hadis idashtaddal har fa abdridu bisalah fa inna syiddatal har min fai jahannam. Raka mengadu kepada Allah saling memakan satu dengan yang lain sehingga dipisahkan satu silakan kamu hembus ke musim dingin satu hembus ke, musim panas sehingga yang berhembus ke musim panas itu akan mendapatkan cuaca yang sangat panas sekali maka dengan ini Nabi Rasulullah SAW mengatakan faabdridu bis sholat dinginkanlah dengan sholat itu akhirkan waktu sholat duhur sampai waktu yang yang dingin. Wa qala taala. Taib. Yang kedua, sholatul asr. Yabda'u waktuha min nihayati waktu duhri. Yabda dimulai waktunya dari akhir waktu sholat duhur. Aiy min masiri dhilli kulli syai'in mithlahu yaitu bayangan sesuatu itu sama dengan sesuatu tersebut wa yamtaddu ila sfiriri syams ala sahih yamtaddu itu waktunya berlangsung sampai matahari menguning min qaulai ulama dari dua pendapat ulama. Nah. وقال حفظه الله تعالى ويسن تعجيلها في أول الوقت dan disunahkan untuk menyegerakan waktu salat asar. وهي صلاة wusta. Salat asar adalah salatul wusta. التي نص الله عليها لفضلها. Allah ta'ala hafidu ala salawati wa salatil wusta. Waqad thabata fil ahadith annaha salatul asr. Dikatakan hafidhahullah ta'ala bahwa salat asar itu disunahkan disegerakan tiap hari. Berbeda dengan duhur. Duhur disunahkan disegerakan terkecuali cuaca yang sangat panas sekali maka disunahkan untuk diakhirkan. Sedangkan sholat asar disunahkan untuk disegerakan. Sholat asar wahya sholatul wusta. Sholat asar adalah sholatul wusta. Allati nasallahu alaiha lifadliha yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keutamaannya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala hafidu ala salawati wa salatul wusta Jagalah oleh kalian dari solat-solat dan solat wusta. Waqad thabata fil ahadith dan telah sahih dari hadis bahwa solatul wusta yaitu solat al-asr. Dan juga sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa solatul wusta adalah solat asar. Hafidu ala salawati was salatil wusta. Yang ketiga, salatul maghrib. Yabda'u waktuha bi ghurubi syams. Ay, ghurubi qursiha jami'ihi. Bihaitu la yura minhu syai' la min sahlin wala min jabalin. Yang ketiga itu salat maghrib. Yabda'u dimulai waktunya bi ghurubi syams dengan terbenamnya matahari ay ghurubi kursiha jami'ihi yaitu terbenam kursiha kursiha yaitu mataharinya bulatnya jami'i seluruhnya bihaitu la yura minu syai sehingga tidak terlihat matahari sudah tenggelam la min sahlin wa la min jabalin la min sahlin yaitu di daratan yang rendah wala min jabalin dan juga di daratan yang tinggi di pegunungan. Nah, ini waktu sholat maghrib. Ini ketika matahari baru terbenam setengahnya, itu belum, belum masuk waktunya. Kemudian tiga perempatnya belum. Kalau sudah bolanya, bulatnya matahari tadi tenggelam semuanya, baru masuk waktu sholat maghrib. Nah, يعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق dan diketahui terbenamnya matahari biiqbal dengan datangnya zulmatul lail minal masyriq dengan datangnya kegelapan dari arah timur sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi ida aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as saim. Nabi mengatakan ida akbal lail min hahuna. Apabila akbal lail min hahuna telah datang waktu malam min hahuna. Ini dari arah timur masyrik. Wa adbarun nahar min hahuna dan telah lenyap nahar siang hari dari arah maghrib. fakad aftara saim maka telah berbuka orang yang berpuasa. Nah. Ini cara mengetahui waktu sholat maghrib. Ketika matahari terbenam dari barat, itu dari arah timur gelap dia. Sebagaimana Nabi Allah SAW mengatakan ida akbal lail min hauna wa adbar dahar min hauna, faqad afdar saim. Sehingga orang yang berpuasa tunggu matahari betul-betul terbenam. Jangan baru setengah, langsung dia berbuka puasa. Tapi tunggu sampai terbenam seluruhnya. Thumma yamtaddu waqtul maghrib ila maghribi syafaqil ahmar. Thumma yamtaddu. Kemudian berlangsungnya waktu salat maghrib ila maghribi syafaqil ahmar. Sampai maghrib hilangnya syafaqil ahmar. Hilangnya mega merah atau awan merah. Nah. Wasyafaq dan syafaq bayadun tukhalitul humra. Putih yang bercampur dengan merah. Ketika waktu maghrib itu cuaca memerah. Itu yang namanya syafak. Nah. Dan berlangsung waktu sholat maghrib ketika syafaknya hilang secara keseluruhan itu hilang uh, apa, berakhir waktu sholat maghrib. Nah, sebagaimana di sini sebutkan ila maghribi syafaqil ahmar sampai awan merah, mega merah itu hilang. Hitam semuanya. Berarti telah selesai, telah habis waktu sholat maghrib. <clears throat> nah. habul tadhabul humrah. Kemudian hilang dari awan merah tadi Wa kalau bayab yang tersisa putih. halus Hanya putih saja, tanpa ada merah. semua yaghib, kemudian setelah itu hilang. Nah, dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala, ketika awan merah itu hilang, yang tersisa awan putih, setelah itu hilang semuanya. Awan merah hilang, awan putih juga hilang. Nah, fayus tadallu bi ghaib bi ghaibubatil bayad ala maghibil humrah dan hilangnya warna putih sebagai indikasi atau tanda bahwa awan merah sudah hilang, sudah tenggelam. Nah. Waqala Hafidhahullah Ta'ala wa yusannu ta'jilu salatil maghrib fi awwali waqtiha dan disunahkan untuk disegerakan waktu salat maghrib fi awwali waqtiha pada awal waktunya. Lima rawat Tirmidzi وصحوا عن سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Tirmidzi rahmatullahi taala alaih dari hadis Salamah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yusallil maghrib salat maghrib ida gharabatis syams ketika matahari terbenam wa tawarat bil hijab tawarat bil hijab dan hilang di balik ufuk nah. dan dalam salat maghrib itu afdal disegerakan ketika sudah azan kemudian tunggu makmum sebentar jamaah sebentar setelah itu disegerakan setelah itu di, disegerakan nah, bahkan para sahabat Nabi alaihissalam wasallam mengatakan ketika sudah selesai waktu sholat maghrib dilemparkan panah dan sahabat masih mengetahui kemana arah panah tadi jatuhnya sudah tahu Nah, ini dalil menunjukkan bahwa sholat maghrib itu afdol disegerakan. Nah, berbeda dengan apabila sudah gelap. Nah, kalau sudah gelap, anak panah dilemparkan, jatuhnya tidak tahu di mana. Dengan ini para sahabat mengatakan bahwa kami mengetahui dengan kemana arah panahnya jatuh tadi. Ketika sudah selesai sholat maghrib, dilemparkan, tahu kemana arah panah tadi. Ini dalil menunjukkan bahwa Sholat maghrib itu afdol disegerakan. Nah, mutlakan. Setiap hari. Nah. Qala hafidhahullah ta'ala. Salatul isya. Yabda'u waktuha binti bintihai waktil maghrib. Dimulai waktunya ketika sudah selesai waktu sholat maghrib. Aimaghi maghribi syafaqil ahmar. Hilang dari mega merah wa yamtaddu ila tulu'il fajri dan berlangsung waktu salat isya ila tulu fajr tsani sampai terbitnya fajar yang kedua. Kenapa fajar tsani? Karena fajar itu ada dua. Yang pertama fajar al-kadib, yang kedua fajar as-sadiq. Fajar al-kadib yaitu bukan fajar yang sesungguhnya Sedangkan fajar as-sadiq adalah fajar yang sesungguhnya. Biasanya muadzin tahu ketika waktu salat subuh fajar al-kadib itu cahaya tidak beraturan. Di ufuk cahayanya tidak beraturan. Ini fajar al-kadib, bukan fajar yang sesungguhnya. Sedangkan fajar as-sadiq, fajar yang kedua, yaitu melihat cahaya di ufuk itu merata sekali tata cahayanya. Seakan-akan matahari akan terbit. Sehingga dia melihat di ufuk merata cahayanya. Itu yang dinamakan dengan fajar sadiq. Yang dimulai waktu sholat subuh. Nah, sehingga di sini disebutkan bahwa waktu sholatul isya itu berlangsung sampai tulu'il fajr tani. Terbitnya fajar yang kedua. Itu fajar as-sadiq. Wayan qasimu ila qismain dan dibagi menjadi dua. Waktu yang tadu ila sulusil lail waktu ittirari min sulusil lail ila tulu'il fajr sani. Nah, dibagi menjadi dua, waktu Ikhtiari waktu pilihan, waktu pilihan tadu itu sampai sepertiga malam. waktu ittirari waktu darurat. Waktu darurat min sulusil lail dari sepertiga malam sampai terbit fajar yang kedua. Terbit fajar yang yang kedua. Nah, sehingga seseorang yang lupa dia belum melaksanakan sholat bangun, Allah di sudah sebentar lagi masuk waktu sholat subuh tapi belum belum masuk itu dia masih pada waktu ibtirori waktu darurat boleh melaksanakan sholat karena belum ke waktu fajar sani karena satu waktu waktu dengan waktu yang lain itu saling bersambung wa ta'khiru shalah ila akhir waktu muhtar ila thuluthil lail afdal insahula dan mengakhirkan sholat isya sampai akhir waktu muhtar pilihan yaitu ke sepertiga malam afdal lebih utama insahula apabila memungkinkan. Nah. Waktu sholat isya afdal diakhirkan. Insahula dikatakan Syekh Fauzan apabila memungkinkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau keluar tengah malam mengatakan ini sesungguhnya waktunya. Ini waktu sholat isya. Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan kepada umatku. Ini dalil menunjukkan bahwa sholat isya afdol di diakhirkan. Dan waktunya panjang. Dan waktunya panjang. Insahula. Nah. Fa in syaqqa al ma'mumin fal mustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Dan apabila memberatkan kepada makmum, maka disunahkan disegerakan fi awali waktiha di awal waktunya daf'an lil masyakkah agar mereka tidak memberatkan. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi wasallam melihat apabila sahabatnya sudah berkumpul, Nabi menyegerakan. Apabila sahabatnya belum berkumpul untuk melaksanakan, untuk melaksanakan sholat isya, Nabi mengakhirkan. Nabi meng mengakhirkan. Sehingga di dalam eh, sunnah di sini lihat maslahah makmum. Nah, lihat karena makmum mereka ada yang mungkin pulang kerja capek. Nah, sehingga kalau diakhirkan terdapat masyakkah memberatkan diri maka disegerakan. Maka di disegerakan. Berbeda apabila makmum misalkan belum berkumpul maka afdol di diakhirkan karena afdol dalam sholat isya itu diakhirkan in sahula apabila memungkinkan Nabi mengatakan laulan asyqa ala ummati kalau tidak memerankan umatku karena Nabi mengetahui bahwa umatnya tidak akan sanggup tidak ada tidak akan sanggup apabila waktu sholat isya sepertiga malam jam 2 misalkan. Nah, memberatkan. Laula an ala ummati. Sehingga apabila tidak memberatkan, maka boleh afdal disunnahkan. Dan di sini juga apabila tidak memberatkan kepada makmumnya. Wa qala hafizahullah taala wa yukrahu naum qabla salat al-isya. Dan dibenci, dimakruhkan tidur sebelum salat isya. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi membenci naum qabla salatul isya. Kenapa? Karena seseorang apabila sudah sholat maghrib tidur itu ditakutkan dia akan hilang apa tertidur sampai sholat subuh. Nah, sehingga dimakruhkan naum sebelum sholat isya. Dan juga ditakutkan dia terlambat sholat berjamaah, tidak mendapatkan sholat berjamaah. Rasulullah menyebutkan li alla yastaghriqan naim fatafutahu. Apabila li alla agar tidak telat, tidak hilang luput sholat isya sehingga dibenci tidur sebelum sholat isya. Ini apabila tidak ada udur kalau ada udur jais. Contohnya orang sakit. Orang sakit itu membutuhkan istirahat yang lebih banyak, maka boleh silakan tidur setelah sholat al-maghrib tidur. Kalau bisa sholat maghrib setelah itu dijama, Karena orang yang sakit diperbolehkan untuk menjama. Nah. Dan juga orang yang sedang dalam keadaan safar, capek sekali, dia datang waktu sholat maghrib, di sini safar ke Jakarta waktu maghrib kemudian dijamak dengan isya setelah sholat isya langsung tertidur boleh jais kenapa karena ini merupakan udur nah dan tentunya setelah sholat isya tentunya setelah sholat isya sedangkan tidak ada udur sama sekali tidur uh, sudah sholat maghrib tidur fahada makruh wa yuqra'ul hadas ba'dahu dan dibenci al-hadas ba'dahu. Al-hadas ba'daha. Wa al hadatsu ba'daha dan dibenci ngobrol setelah salat Isya. Wa huwa tahadus ma'an nas yaitu ngobrol bersama manusia. Lianna dzalika yamna'uhu min al-mubadarati bin naum hatta yastaiki hatta yastaikida mubakkiran karena bisa menghalangi seseorang min mubadarah untuk segera tidur sampai dia agar dia bisa terbangun untuk melaksanakan sholat malam. Nah, yastaiqidha mubakkiran. Fayan bagi naum ba'da sholat al-isya mubasyaratan. Maka sepatutnya tidur setelah sholat isya langsung tidur. Nah, liyakuma fi akhir lail agar dia bisa sholat malam di akhir lail tahajjud dan dia melaksanakan salat tahajud. Naam. Wa yusallil fajr binasyatin. Salat subuh dengan nasyat, dengan semangat. Lianna Nabi sallallahu wasallam kana yaqra'u naum qablaha wal hadath ba'daha. Dan Nabi sallallahu wasallam membenci tidur sebelum salat Isya wal hadath ba'da dan ngobrol setelahnya. Hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Barzah radhiyallahu taala anhu. Naam. Sehingga seseorang yang sudah sholat isya afdol tidur langsung. Dan dimakruhkan ngobrol-ngobrol yang di sana sia-sia. Sedangkan ngobrol yang ada manfaatnya fahadu jais. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala wa hada kana saharuhu badal isya min ghairi faidah. Dan ini apabila begadangnya setelah sholat isya tanpa faidah sama sekali. Amma idza kana li aradin sahih wa hajatin mufidah fala ba'sa. Apabila ada tujuan yang benar atau ada keperluan yang bagus, yang baik, fala fala ba'sa maka tidak mengapa. Contohnya ronda misalkan. Atau mempelajari ilmu, belajar meroja Al-Quran, pada jais. Sedangkan ngobrol dengan sia-sia, main gaple sampai subuh, nah, main catur sampai subuh, ini sesuatu yang sia-sia. Naum ahsan, tidur ahsan. Daripada dia membuang waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidur setelah sholat isya agar dia bisa bangun di akhir malam melakukan sholat malam melakukan sholat sholat malam nah, sedangkan ada apabila ada keperluan nah, fahada jaiz sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Abidahullahu taala nah, kadang orang begadang sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali sampai jam 1 atau jam 2 sholat subuhnya telat atau bahkan terlambat nah, sama sekali tidak melaksanakan sholat witir juga yang lainnya karena berbeda orang yang tidur sholat isya kemudian setelah itu tertidur dia bangun apa badannya akan segar kenapa karena waktu istirahatnya sudah cukup berbeda dengan orang yang begadang yang tidak ada manfaatnya tidur jam 2 Salat subuh perkiraan jam 5, 2, 3, 4, 5, 3 jam. Kadang masih kurang dia istirahat. Sehingga ketika salat subuh masih ngantuk. Nah, masih masih ngantuk. Dengan ini hal ini dihindari apabila tidak ada manfaatnya, maka setelah Isya asan tidur. Asan tidur mubah mubasyarah. Allah Allah. Taib. Sisanya kita kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. نقتفي له سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته